Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayuhal ahibba ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum ra' Pada pertemuan yang lalu kita membahas kaedah-kaedah hukum roh yang dibaca dengan tafkhim atau yang dibaca dengan tebal. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum roh yang dibaca dengan tarkik atau yang dibaca dengan tipis. Hukum roh yang dibaca dengan tarkik ada empat kaedah. Yang pertama, roh berharokat kasroh. Contoh, linuh rija, linuh rija, ri لنخرج به حبا ونباتا yang kedua ra sukun didahului dengan kasrah contoh fadzakir fadzakir fadzakir فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر Kemudian yang ketiga Ra sukun karena waqaf sebelumnya huruf yang bersukun yang didahului dengan kasrah. Contoh as-sihr as-sihr wa harthun hijr wa harthun hijr. Lihat kalimat hijr ini adalah contoh dari rumus yang ketiga atau kaidah yang ketiga. Adapun lafaz wa harsun ra sukun sebelumnya fathah ini dibaca dengan tafkhim. Yang keempat ra sukun karena wakaf didahului dengan huruf ya sukun Sekali lagi, ro sukun karena wakaf didahului dengan huruf ya sukun. Contoh, Wallahu bima ta'amaluna khabir. Khabir. Dhair. Zalikum khair. Inilah rumus-rumus atau kaidah-kaidah ro yang dibaca dengan tipis. Berikutnya yang ketiga ada hukum ro yang boleh dibaca dengan tafkhim atau tarkik. Contoh kalimat firqin. Firqin. Ini lafaz boleh dibaca dengan dua cara. Boleh dibaca dengan tafkhim dan boleh dibaca dengan tarqiq. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Ini boleh dibaca dengan hal dua hal tersebut. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم